Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yahya yang saya hormati, kalau sesudah berwudu itu boleh enggak diusap pakai handuk itu? Sesudah apa? Berwudu, wudu habis sholat. Ah, pakai apa? Iya, pakai handuk itu ah, Boleh. Oh, baik. Iya, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan handuk di dalam wudhu hukumnya makruh saja. Makruh tidak haram. Kecuali ibu di saat sangat dingin, ibu pakai anduk tidak makruh. Atau takut banyak najis yang kena. Ada darah, ada ini mungkin takut kena najis. Kalau takut kena najis maka tidak makruh lagi. Jadi kalau dalam keadaan normal menggunakan anduk adalah ma makruh. Karena wudhu ini akan menjadi saksi. Wudhu-wudhu air ini akan menjadi saksi. Jadi ini air rahmat. Jangan sampai dihapus. Jadi biarkan tapi kalau kita harus mengusapnya dengan anduk, maka ketahuilah itu hukumnya hanya makruh, tidak ha haram.